Ku tempuh jalanku dan takkan menyimpang Tekadku bagaikan layaknya baja Tinggalkanlah dunia wahai si pembangkang Perjalananku menghadap bumi singa Perjalananku menghadap bumi singa Wahai ibuku jangan bersedih Karena ku berjalan di bumi jihadi Hapus air matamu dari dirimu Karena ku berjalan mengusir Yahudi Karena ku berjalan mengusir Yahudi Wahai ayahku aku rindu berjihad Dinku menyeru bagi hamba Pasukan salib terus bertindak jahat Kulihat kawan